kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang pantas bagi kebesaran dan kemahamuliaannya atas nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa sempurnakan dalam diri kita untuk semakin meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan di sebuah majelis yang mulia yang padanya kita akan memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan kebesarannya, memuji <clears throat> kemahasempurnaan dan kemahatinggian sifat-sifatnya. Walillahil masalul a'la wa huwal azizul hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, yang maha sempurna, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Alhamdulillah, para pendengar Radio Rojak Rahimahkumullah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan satu pembahasan tentang salah satu daripada Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang maha indah, yang mungkin nama ini agak sedikit asing di telinga kita, padahal ditetapkan dalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu nama Allah Subhanahu Wa Taala Al Hayyu, Al Hayy. Perlu dibedakan ya, bukan Al Hayyu. Kalau Al Hayyu itu yang maha hidup. Ini termasuk juga Asmaul Husna dan uh, pembahasannya insya Allah atau nama ini sudah sering kita dengarkan. Yang yang saya akan bahas saat ini adalah Al Hayy, Al Hayyu, yang maha pemalu. Zat yang maha pemalu. Ini salah satu di antara Asmaul Husna yang ditetapkan dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saya sebutkan di antara hadis-hadisnya terlebih dahulu agar kita mengetahui dasar penetapan nama ini. <clears throat> di antaranya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Salman Al Farisi radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Yastahyi min abdihi idza rafa'a yadaihi ilaihi ayyaruddahuma sifran. Sesungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala adalah Hayyun, Maha Pemalu, karimun dan Maha Mulia, lagi Maha Mulia. Yastahi, dia malu terhadap hambanya yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya kepadanya, kemudian dia menolaknya dengan sifron, dengan kosong atau dengan hampa. <clears throat> Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibn Hibban, dan lainnya yang e, dalam salah satu jalur hadis ini ada kelemahan pada sanatnya karena ada seorang perawi yang bernama Ja'far ibnu Maimun. Akan tetapi karena hadis ini memiliki jalur, jalur yang banyak sehingga saling menguatkan. Oleh karena itu dinyatakan sahih oleh para ulama seperti Ibnu Hibban, Ibnu Hajar al Asqalani dalam Fathul Bari, Imam Ibnu Qayyim, dan juga para ulama yang lainnya. <clears throat> Jadi hadis ini adalah hadis yang bisa dijadikan sebagai dalil karena kedudukannya hasan atau atau sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya hadis ini termasuk di antara hadis yang menunjukkan uh, bahwa berdoa dengan mengangkat tangan itu termasuk hal yang dianjurkan dalam doa-doa yang yang bersifat mutlak. Yang jelas dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan nama Allah Subhanahu Wa Taala Hayyun Karim, Maha Pemalu lagi Maha Mulia. Hadis yang kedua dari sahabat yang mulia Ya'la bin Umayyah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki yang mandi di tanah terbuka tanpa menggunakan penutup. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam langsung naik ke atas mimbar Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam Inna Allah azza wa jalla hayyun sittir. Yuhibbul haya'a wa sidr. Fa'idha tasala ahadukum yastatir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pemalu lagi maha sitir. Suka menutupi. Dia mencintai sifat malu dan mencintai orang yang menutup aib atau auratnya. Fa'idakta salah ahadukum faliyastatir, maka jika salah seorang dari kalian mandi, maka hendaknya dia menutupi menutupi dirinya agar auratnya tidak nampak. Ini hadis yang sanatnya Hasan, riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai, Imam Ahmad dan yang lainnya, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Paling tidak ini dua hadis yang sahih yang menggambarkan atau yang di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mulia, yang maha indah, yaitu Al Hayyu, yang maha pemalu. <clears throat> Al Hayyu yang maha pemalu, sehingga para ulama ahlus sunnah wal jamaah menetapkan nama ini sebagai salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala Al Asmaul Husna yang maha indah, seperti Imam Ibnu Qayyim, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kemudian Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin, kemudian para ulama yang lainnya Syekh Abdul Razak dan yang lainnya menetapkan nama Al Hayyu sebagai salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah. Ya, tentu saja kita lihat uh, kalau kita lihat keterangan dari para ulama ahli bahasa tentang makna al-haya ya, sifat malu secara asal dalam pengertiannya secara bahasa itu uh, Imam Ibnu Faris mengart mengartikannya dengan didul wakohah. Lawan daripada sifat wakohah. Ini tebal muka, ini tidak tahu malu. Imam Al-Fairuz Abadi dalam kitabnya al qamus Al-Muhid menyebutkan salah satu asal kata nama ini atau uh, eh, lafat ini dalam bahasa Arab adalah al-hishmah memiliki sopan santun yang tinggi. Jadi kalau manusia dikatakan memiliki hikmah, artinya orangnya sangat beradab, orangnya sangat sopan begitu. Adapun Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat mengatakan bahwa arti nama Allah Subhanahu wa taala ini <clears throat> Al-Hayyu adalah at-tariku li jami'i sayyi'at al-fa'ilu li jami'il hasanat. Meninggalkan semua keburukan dan maha melakukan semua kebaikan. <clears throat> yang maha meninggalkan semua keburukan dan melakukan semua kebaikan. Yang jelas ini pengertian secara bahasa sifat apa ini malu dan tentu saja membahas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala al-haya, sifat malu jelas beda dengan sifat malu yang ada pada diri manusia sebagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Amma haya'ur Rabbi ta'ala min 'abdihi fadzaka nahun akhar la tudrikuhu al-afhamu wa la tukayyifuhu al-uqulu fa innahu haya'u karamin wa barrin wa judin wa jalal. Adapun sifat malunya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, maka ini adalah jenis lain yang tidak bisa dicapai oleh pemahaman manusia dan tidak bisa dibagaimanakan oleh akal mereka. Karena ini adalah sifat malu yang mengandung sifat kemuliaan, sifat baik, sifat kepemurahan, dan sifat keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini Tentu saja pembahasan tentang sifat malu Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan sifat malunya hamba yaitu apa perubahan sikap yang terjadi pada seorang manusia ketika dia takut satu aib atau celaan pada dirinya misalnya ketika dia malu. Jelas tidak demikian. Sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Beda dengan sifat makhluk yang sesuai dengan kekurangan yang ada pada pada makhluk itu sendiri. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga dalam kitabnya Nuniyah mengatakan tentang sifat malu ini maknanya huwal hayyu alladzi la yafdahu 'abdahu <clears throat> alladzi la yafdahu 'abdahu idza ma jahara bil isyan dialah yang maha pemalu yang tidak akan mempermalukan hambanya tidak akan mempermalukan hambanya ketika hambanya itu berbuat maksiat terang-terangan. Ini penjabaran daripada nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini. Sehingga Syekh Muhammad Khalil Haras ketika menjelaskan uh, makna bait syair Imam Ibnu Qayyim dalam kitab dalam uh, syairnya yang terkenal Nunia ini, beliau menjelaskan bahwa uh, sifat malu dalam apa ini yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kesempurnaan dan keagungan. Yang berbeda dengan sifat makhluk. Makhluk itu ketika dia berkecil hati atau berubah sikapnya seperti yang saya katakan tadi karena khawatir terjadinya eh, satu aib atau celaan bagi dirinya. Maka jelas ini bukan sifat malu yang dimaksud dalam sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, arti sifat malu apa ini sifat malu pada pada pada zat Allah Subhanahu wa taala? Pada sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala adalah tarku ma la yaliku. Bisi'ati rahmatihi wa kamali birrihi wa karamih. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak pantas, yang tidak sesuai dengan kemahaluasan rahmatnya dan kesempurnaan kebaikan dan kemuliaan dirinya. Subhanallah sifat yang sangat agung. Sehingga orang yang berbuat maksiat terang-terangan pun Allah subhanahu wa ta'ala malu untuk mengadabnya secara terang-terangan di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala malu untuk membongkar kesalahan hambanya. Untuk apa ini mempermalukan hambanya di hadapan hamba-hambanya yang lain. Ini karena sifat malu Allah subhanahu wa ta'ala maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua sifat-sifat baiknya karena dia senantiasa menjaga kita, menjaga kehormatan diri kita, tidak menampakkan kekurangan-kekurangan kita di hadapan makhluk yang lainnya, padahal kita selalu berbuat kekurangan, berbuat maksiat, padahal juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kepada manusia. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala dalam kitab tafsir Asmaul Husna <clears throat> apa ini e, menjelaskan lebih terperinci tentang makna daripada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu ini. Beliau mengatakan <clears throat> Beliau mengatakan tentang makna Allah apa ini makna nama Allah Subhanahu wa taala ini هذا من رحمته وكرمه وكماله وحلمه أن العبد يجاهر بالمعاصي مع فقره الشديد إليه hatta annahu la yumkinuhu an ya an ya'siya illa an yataqawwa alaihi bi ni'ami rabbih. Ini adalah sifat yang menunjukkan rahmatnya Allah, kemuliaannya, kesempurnaannya, serta sifat penyantunnya kepada hambanya. Yaitu ketika hambanya berbuat maksiat terang-terangan. Padahal hamba itu sangat mengharapkan rahmat Allah. Subhanallah bagaimana tidak tahu dirinya manusia. Mereka sangat butuh kepada rahmat Allah bersamaan dengan itu justru mereka melakukan sesuatu yang harusnya menghalangi rahmat Allah. Bersamaan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala malu dan tetap melimpahkan rahmat kepada mereka. Maha suci Allah dan maha agung Allah yang demikian besar sifat-sifat kebaikan dan kesempurnaan dalam dirinya. Sampai-sampai kata beliau, hamba itu tidak bisa berbuat maksiat kepada Allah kecuali juga dengan menguatkan dirinya kekuatan yang didapatkannya dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. والرب مع كَمَالِ جِنَاهُ مِنَ الْأَنِ الخلق كُلِّهِمْ مِنْ كَرَهْمِهِ يستحي مِنْ هتكه وفضيحته وإهلال العقوبة به فيستره بما يفيض له من أسباب الستر ويعفو عنه ويغفر له فهو يتحبب إلى عباده بالنعم وهم يتبغضون إليه بالمعاصي خيره إليهم بعدد اللحظات وشرهم إليه صاعد كتب ليه padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna kekayaannya, tidak butuh kepada semua makhluknya. Karena kemuliaannya, dia malu untuk membongkar kesalahan hambanya. Untuk mempermalukan dan menampakkan aib mereka serta memberikan hukuman langsung kepada mereka di dunia. Justru Allah menutup hamba tersebut, menutup aibnya, menutup kekurangan-kekurangannya dengan sebab-sebab penutupan yang dicurahkannya ya'fu anhu memaafkan kesalahan hambanya, mengampuni dosa-dosanya, maka senantiasa Allah Subhanahu wa taala melakukan hal-hal yang dengan itu menjadi sebab apa ini hamba mencintainya dengan berbagai macam nikmat sementara hamba tersebut selalu melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan maksiat kebaikan-kebaikan darinya yang tidak terhitung selalu turun kepada hambanya sementara perbuatan-perbuatan buruk hambanya selalu naik kepadanya, maka ini keadaan manusia yang apa ini menunjukkan banyaknya keburukan mereka, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemalu dan tidak ingin mempermalukan dan menyingkap aib-aib hambanya di dunia ini. Wala yazalul malikul karimu yas'adu ilaihi minhum bil ma'asi wa kulli qabihin wa yastahyi مِمَّنْ mimman syaba fil islami ay yu'adzibahu wa mimman yamuddu yadayhi ilaihi ay yaruddahuma sifran yad'u ibadahu ila du'aihi senantiasa Allah yang maha menguasai alam semesta dan maha pemurah naik kepadanya perbuatan maksiat hambanya dan semua keburukan tapi dia maha pemalu untuk mengazab hamba-hambanya di dunia dan maha pemalu terhadap seorang hamba yang menengadahkan kedua tangannya kepadanya kemudian ditolak dengan hampa. Dia mengajak hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya dan senantiasa menjanjikan pengabulan doa kepada hamba-hambanya tersebut. Maka subhanallah ini adalah salah satu sifat yang sangat agung yang Allah subhanahu wa ta'ala yang ini menggambarkan tentang luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan sempurnanya karunianya terhadap hamba-hambanya. Kita selalu melakukan perbuatan yang mendatangkan kemurkaannya, bersamaan dengan itu dia menahan kemurkaannya, menahan kemarahannya, karena inna rahmatahu sabakal ghadabahu. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala mengalahkan kemurkaannya terhadap hamba-hambanya, yang ini menunjukkan kesempurnaan, kebaikan, keluasan, kemahaluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang hendaknya kita syukuri dalam dalam diri kita. <clears throat> Inilah makna dan penjabaran secara ringkas dari nama-nama nama Allah Subhanahu wa taala yang agung ini yaitu Al-Hayyu. Kemudian uh, <clears throat> apa ini pengaruh positif atau di antara pengaruh positif yang bisa kita ambil dari memahami nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu. Maka secara umum Allah Subhanahu wa taala mencintai nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai tampaknya pengaruh positif dari nama-nama dan sifatnya pada makhluknya. Seperti hadis yang saya bacakan tadi, Inna Allah hayyun sitir yuhibbul haya awasidr. Allah menyukai Allah Subhanahu wa taala Hayyun Maha Pemalu dan Maha Menutupi. Dia mencintai sifat malu dan sifat menutupi aurat, menutup menutupi aib. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang pemalu karena dia Maha Pemalu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah dan mencintai orang-orang yang berbuat memiliki sifat pemurah. Allah Subhanahu wa taala muhsin yuhibbul ihsan wal muhsinin. Maha baik dan mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala Alaf al-afu Maha pemaaf dan mencintai orang-orang yang suka memaafkan. Allah Subhanahu wa taala halimun Maha penyantun dan mencintai orang-orang yang memiliki sifat penyantun. Ya tentu saja ada sebagian dari sifat-sifat Allah yang Allah tidak sukai pada hambanya karena ini tidak pantas bagi hamba. Seperti sifat merasa besar, sombong, takabur ya. Karena hamba tidak pantas memiliki ini. Sehingga orang yang memiliki sifat ini berarti dia mendolimi atau menganiaya dirinya sendiri. Dan sifat ini cuma pantas dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar dan maha agung kemuliaannya. Ya, yang jelas di sini Allah subhanahu wa ta'ala mencintai sifat malu. Dan perlu saya ingatkan di sini, sifat malu itu jangan disalahfahami seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang awam. Bukan yang dipahami oleh oleh apa ini oleh mereka-mereka ini. Yaitu ada orang ketika diajak untuk berbuat kebaikan. Dia tidak pakai apa ini jilbab yang menutupi aurat. Dia mengatakan, aduh saya malu pakai jilbab. Ini bukan malu namanya. <clears throat> Ini sifat yang tercela, tidak mungkin. Malu itu mencegah manusia dari sifat dari sifat yang baik. <clears throat> Justru harusnya dia malu ketika terbuka auratnya. <clears throat> nah ini orang salah paham dalam menggunakan kata tersebut. Dalam menggunakan kata tersebut. Jadi ini tidak dibenarkan. Malu yang demikian, malu untuk berbuat baik. Sama kalau dia diperintahkan untuk meninggalkan keburukan. Aduh saya malu, sulit untuk meninggalkannya. Ya, ini jelas tidak benar. Jadi justru bertentangan dengan pengertian dari sifat malu itu sendiri. Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Riyadhus Salihin pernah membawakan ucapan para ulama yang mengatakan hakikatul haya, hakikat dari sifat malu adalah khulukun yab'atsu ala tarkil qabih wa yamna'u minat taksiri fi hakizil hak Hakikat daripada sifat malu itu adalah satu khuluk, akhlak atau perangai ya, satu perangai yang memotivasi manusia untuk meninggalkan semua sifat yang buruk dan mencegah mereka dari kurang dalam menunaikan hak pihak-pihak yang memiliki hak terhadapnya. Ini namanya sifat malu yang sebenarnya. Jadi perangai yang memotivasi untuk meninggalkan kebaikan. Maka harusnya dia malu kalau tidak menutup aurat, malu kalau dia tidak melaksanakan sholat dengan benar, malu kalau dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian banyak kebaikan terhadap dirinya yang demikian banyak melimpahkan nikmat dan berbagai rahmat kepada dirinya. Kemudian dia tidak mengenal kemuliaan Allah. Kemudian dia tidak bersyukur dengan syukur yang yang sebenarnya kepada Allah. Makanya sifat malu itu adalah yang sifat merupakan sifat yang semua terpuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> bahkan sifat malu disebutkan sebagai salah satu cabang keimanan dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan a'la'ha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal hayatu syu'ab syu'batun min syu'abil iman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Iman itu ada sekitar ada ini 70 cabang lebih. Yang paling tinggi adalah ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan dan sifat malu merupakan salah satu dari cabang keimanan. Dalam hadis yang lain juga riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW mengatakan al-haya la ya'ti illa khair. Sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dalam riwayat lain, lafaz lain al-hayatu khair, al-haya'u khairun kullu. Sifat malu itu adalah semuanya kebaikan. Sifat malu adalah semuanya kebaikan. Maka oleh karena itu, justru sifat malu itu adalah yang mencegah manusia dari <clears throat> dari perbuatan yang buruk. Bagian, bahkan sebagian ulama menjelaskan al-haya'u itu merupakan berasal dari sifat al-hayat, yakni kehidupan. Orang yang hatinya semakin sempurna hidupnya, hatinya semakin bersih dari kotoran, maka sifat malunya akan semakin besar. Kita juga ingat hadis yang sahih dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Bukhari Rasulullah SAW bersabda Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula Ida lam tastahi fasna' ma syi'ta Sesungguhnya <clears throat> termasuk hal yang diketahui oleh manusia dari ucapan kenabian yang terdahulu. Jadi ini ucapan yang diucapkan oleh semua para nabi alaihi wassalam idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak merasa malu, tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Maka ini semua dalil yang menunjukkan bahwa sifat malu itu sifat malu itu <clears throat> apa ini merupakan sifat yang harus kita pupuk dalam diri kita untuk mencegah kita dari perbuatan yang buruk. Kurang dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak beriman dengan benar, tidak mengenal Allah, tidak paham tauhid asma wa sifat, harusnya dia sangat malu. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala yang demikian banyak kemuliaan dan nikmat yang dilimpahkan kepada seorang hambanya kemudian dia tidak mengenal kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungan nama-nama dan sifat-sifatnya. Harusnya kita malu dengan perbuatan tersebut. Kemudian kurang dalam menunaikan hak-hak Allah, kurang beribadah, kurang mensyukuri nikmatnya, kurang membaca Al-Quran dan berzikir kepadanya. Ini adalah harusnya sifat malu yang memotivasi manusia untuk ah, menghindarkan atau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk tersebut yang tidak pantas uh, dimiliki oleh orang-orang yang beriman dan menyadari besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Oleh karena itu, orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling besar sifat pemalunya. <clears throat> Lihatlah sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Dalam hadis yang sahih juga riwayat Bukhari dan Muslim, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam asyadda hayaan minal azra'i fi khidriha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat pemalu, bahkan melebihi pemalunya. Maaf ya, seorang gadis perawan di dalam tempat atau kamar pingitannya. <clears throat> Seorang gadis yang sedang dipingit di zaman apalagi zaman dahulu itu sangat pemalu. Tapi Rasulullah SAW dikatakan lebih pemalu daripada gadis perawan dalam kamar pingitannya. Sehingga apa? Kata para sahabat sehingga kami mengenali ketika beliau tidak suka atau marah terhadap sesuatu perbuatan yang melanggar agama dari wajah beliau langsung berubah wajahnya. Ini adalah malu karena Allah Subhanahu wa taala. Malu yang sesungguhnya ketika dilanggar perintah Allah langsung bereaksi. Tampak perubahan pada wajahnya. Dan ini menunjukkan kesempurnaan iman yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar memiliki rasa malu yang sempurna kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah pengaruh positif yang kita dapatkan dengan mengimani nama Allah Subhanahu Wa Taala ini, karena Allah mencintai sifat malu dalam diri manusia mencintai sifat selalu menutup aurat dalam diri manusia, maka uh, apa ini manusia ini hendaknya menjadikan manusia itu berusaha memupuk dalam dirinya rasa malu yang sebenarnya. Rasa malu yang sebenarnya. <clears throat> Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang hasan pernah menyebutkan tentang sifat malu yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda, "Istahyu minallahi haqqal hayah." Hendaknya kalian malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan malu yang sebenarnya. Malulah kalian kepada Allah dengan malu yang sebenarnya. Fakulna maka <clears throat> apa ini uh, para sahabat bertanya Ya Rasulullah, inna nastahyi walhamdulillah. Wahai Rasulullah, kami alhamdulillah memiliki rasa malu kepada Allah. Qala kemudian Rasulullah SAW bersabda laisa dzat, bukan itu maksudnya. Walakinnal istihya'a minallahi haqqal haya'i an tahfadzar ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wa tadhkural mauta wal bila Waman aradal akhirata taraka zinata dunya faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal hayah. Haqqal hayai. Kata Rasulullah SAW bukan itu maksudnya. Akan tetapi merasa malu kepada Allah dengan malu yang sebenarnya adalah dengan menjaga kepala. Ar-ras. Dan anggota badan yang ada padanya dari perbuatan maksiat. yakni termasuk telinga, hidung dan seterusnya yang ada di di wajah manusia. Menjaga perut dan anggota badan yang berhubungan dengan dengannya dari perkara yang haram dan selalu mengat, mengingat kematian serta albila ini kehancuran tubuh dalam kuburan. Man aradal akhirah barang siapa yang menginginkan balasan kebaikan di akhirat nanti maka dia harusnya meninggalkan perhiasan dunia sejak yang apa ini yang dicintai secara berlebihan <clears throat> Waman fa'ala dzalika, faman fa'ala dzalika maka barang siapa yang melakukan hal itu berarti dia telah malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa malu yang sebenarnya. Subhanallah, seseorang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang demikian banyak melimpahkan nikmat kepadanya, tapi dia juga tetap kurang dalam menunaikan hak Allah, harusnya dia malu untuk semakin menambah keburukan dirinya. Harusnya dia berusaha menaman apa ini menahan, meminimalkan keburukan dari dirinya. Kalau dalam menunaikan hak-hak Allah saja dia sudah kurang, maka apakah dia tidak malu terhadap Allah untuk juga berbuat maksiat? Untuk juga menunda-nunda kebaikan yang hakikatnya untuk kebaikan dirinya sendiri. Bukankah dia malu kepada Allah yang Allah itu maha kaya, ghaniyun anil alamin, maha tidak butuh kepada alam semesta. Kemudian Allah melimpahkan nikmatnya hidayah kepada manusia untuk kebaikan diri mereka sendiri Bersamaan dengan itu manusia ini tidak tahu diri, berbuat maksiat, tidak mau juga berubah, tidak mau bertobat kepada Allah, tidak mau kembali kepadanya. Apakah dia tidak malu dengan keadaan yang seperti ini? Bukankah ini menunjukkan sangat tidak tahu diri, wakohah, tebal muka yang sangat sangat parah dari seseorang yang tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak malu kepadanya. Maka inilah uh, apa ini dampak positif, pengaruh positif, hikmah yang agung di balik kita mengimani nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu ini, tentu saja uh, tidak semua ya, ada beberapa amal-amal juga yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam merupakan keutamaan besar tetapi tidak uh, dan merupakan konsekuensi sifat malu kepada Allah tapi diterangkan oleh para ulama amalan tersebut tidak tidak wajib hukumnya. Tidak wajib hukumnya dalam artian uh, bersifat anjuran karena uh, beberapa alasan yang diterangkan oleh para ulama sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang yang sahih atau hasan ya uh, riwayat At-Tirmidzi, Imam Ahmad Al-Hakim disesuaikan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Az-Zahabi uh, yang hadis ini dihasan oleh oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Adabuz Zifaf. Apa ini ketika salah seorang sahabat yang mulia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, <clears throat> apa ini Muawiyah ibnu Haidah radhiyallahu taala anhu? Uh, ketika bertanya kepada Allah apa ini dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang uh, seseorang ketika dalam keadaan sendirian. Jadi dia bertanya tentang masalah uh, aurat manusia kepada siapa kita jaga <clears throat> Maka Rasulullah SAW menyebutkan beberapa penjelasan. Setelah itu dia bertanya, bagaimana kalau kita dalam keadaan sendirian, misalnya di kamar mandi atau di kamar tidak ada yang melihat? <clears throat> Maka pada waktu itu dia bertanya maksudnya apakah boleh kita bertelanjang ya tanpa pakaian sama sekali? Rasulullah SAW pada waktu itu dalam hadis yang panjang ini beliau bersabda di akhirnya, Allahu ayus Allahu ahaku ayus tahya minhu minan nas. Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk kita malu kepadanya dibandingkan dibandingkan manusia. Allah Subhanahu wa taala lebih berhak kita malu kepadanya dibandingkan manusia. Ini hadis sahih. Nah, ketika itu uh, apa ini perbuatan ini menunjukkan termasuk konsekuensi sifat malu kepada Allah adalah tidak apa ini uh, membuka aurat, tidak memakai pakaian sama sekali meskipun dalam keadaan sendirian. Mungkin di kamar mandi atau di kamar misalnya ketika kita ganti pakaian atau ketika kita mandi. Di sini Rasulullah SAW mengatakan Allah lebih berhak kita malu kepadanya. Tapi para ulama menjelaskan seperti yang dibawakan keterangannya oleh Syekh al bani dalam kitab Adabuz Zifal ini tidak wajib hukumnya. Artinya boleh orang itu bertelanjang sendirian ketika dalam keadaan sendirian selama dia memastikan tidak ada manusia yang melihatnya. Karena kenapa? Alasannya mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala La takfa alaihi khafiyah. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya, baik manusia berpakaian atau telanjang, Allah maha mengetahui dan maha melihat. Maka mereka mengatakan, ini menunjukkan anjuran, tidak wajibnya, maka jelas di sini merupakan eh, konsekuensi atau penyempurna sifat malu manusia, tapi tidak, bukan merupakan yang hal yang wajib. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk memiliki sifat malu, dan menyempurnakan sifat-sifat tersebut dalam diri kita dengan mengamalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan se sepenuhnya dan juga anjuran-anjuran yang dianjurkan dalam Islam untuk memulia apa ini menyempurnakan rasa malu dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang demikian banyak kebaikannya sementara kita dalam uh, kurang dalam menunaikan hak-haknya. Ya ini uh, penjelasan tentang nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung ini Eh, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dari kajian yang diadakan pada hari ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sifat-sifat terpuji, kedudukan-kedudukan yang mulia dalam agamanya. Demikianlah kajian ringkas ini afwan atas segala kekurangannya. Sallallahu wasallam mubarak ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi sallallahu yaumil qiyamah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan atas materi yang telah antum sampaikan di pagi yang mubarak ini saat yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mengamalkannya, Ustaz. Dan selanjutnya kepada para pendengar semua, kami ajak Anda semua untuk bersalajab jawab dengan beliau untuk memperdalam materi yang telah beliau sampaikan. Baik para pendengar, kami akan jeda terlebih dahulu. Setelah jeda berikut ini, Anda kami ajak untuk bersalajab jawab dengan beliau. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا رجع 7.6 نعم كيلو هرتز للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Radio Roja 756 kHz للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم Radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita simak bersama kajian yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdullah Taslim MA Filallahu Ta'ala dalam kesempatan yang penuh berkah ini pembahasan dalam tema salah satu nama Allah yang mulia yaitu Al-Hayyu yang telah beliau sampaikan penjabarannya dan selanjutnya kami akan ajak Anda semua untuk bersalajab dengan beliau bagi Anda yang ingin bertanya melalui telepon secara langsung kepada beliau, Anda bisa bertanya di 021 823 6543 dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0819 896543. Nah, Ustaz, ya, untuk yang pertama kami angkat dari pesan singkat terlebih dahulu Ustaz, pertanyaannya Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah seseorang yang tidak memiliki rasa malu, apakah dianggap tidak beriman atau kurang keimanannya Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Saya sudah terangkan tadi e, rasa malu itu adalah syu'batun min syu'abil iman. Salah satu dari cabang-cabang ke keimanan. Rasa malu itu saya sudah katakan tadi ada yang wajib, ada yang wajib, ada yang bersifat anjuran. Kalau meninggalkan hal-hal yang bersifat wajib, meninggalkan hal-hal yang bersifat wajib, jelas itu akan menjadikan imannya tidak sempurna dengan kesempurnaan yang wajib untuk dipenuhinya. <clears throat> Jadi menunjukkan kekurangan-kekurangan yang fatal. Kalau yang bersifat kesempurnaan maka tidak menjadikan imannya ke apa ini berkurang atau rusak, maka tergantung dari apa yang ditinggalkannya. Kemudian kalau dia tidak punya rasa malu dalam artian uh, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sebenarnya, tidak punya rasa malu sehingga mensifati sifat-sifat kekurangan menetapkan sifat-sifat yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala seperti perbuatannya orang-orang yang melampaui batas dalam <coughs> menetapkan sifat-sifat yang buruk bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia menyerupakan Allah dengan makhluk atau yang lainnya, ini bisa kufur. Harusnya dia malu. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna tidak pantas untuk disifati dengan yang seperti itu. Maka yang rasa malu yang hilangnya rasa malu yang seperti ini jelas akan menjadikan imannya rusak, hilang sama sekali. Maka tergantung dari eh, perbuatannya perbuatan tersebut karena apa ini rasa malu dalam masalah ini bertingkat-tingkat. Rasa malu dalam masalah ini bertingkat-tingkat. Sudah kita bahas tadi hakikat daripada sifat malu adalah hulukun ya ba'atu ala tarkil qabih ya akhlak apa ini satu perangai yang membuat apa ini yang memotivasi manusia untuk meninggalkan perbuatan yang buruk sementara perbuatan yang buruk itu kan bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat keburukannya maka disitulah dihukumi apakah dengan hilangnya rasa malu dalam dirinya imannya itu hilang sama sekali atau rusak atau hanya sekedar kurang kesempurnaannya ya. Nah Ustaz, terima kasih banyak atas jawaban yang diberikan Ustaz. Kembali kami angkat dari pertanyaan pesan singkat Ustaz. Ustaz tadi menjelaskan bahwasannya seseorang yang maaf bertelanjang itu tidak tidak mengapa apabila dalam keadaan kesendirian Ustaz. Lalu apakah jika dia di hadapan seorang istri ataupun sebaliknya, apakah ini juga diperbolehkan atau juga masuk dalam hal-hal yang yang aib Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, uh, dalam hadis kelengkapannya ini saya tidak bacakan tadi kelengkapannya. Pertanyaan dari Muawiyah ibnu Haidah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mana min auratina mimma nazar, wa ma nazar Ya Rasulullah, apa yang kami boleh tampakkan dari aurat kami dan apa yang kami tidak boleh? Maka Rasulullah SAW bersabda, "If ihfad alaika aurataka illa min zaujatika wa mimma malakat yaminu. Jagalah auratmu kecuali dari istrimu. Jadi suami istri ini diperbolehkan sebagaimana kita ketahui sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istrinya juga tidak menjaga auratnya. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang seseorang uh, suami istri apakah boleh saling melihat auratnya, maka beliau membawakan kisah mandinya beliau bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan diperbolehkan, diperbolehkan dalam hal ini ketika uh, suami istri untuk saling melihat aurat. Adapun hadis-hadis yang melarang untuk saling melihat aurat di antara keduanya itu semua hadis yang palsu, hadis yang sangat lemah, tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dijadikan sebagai sebagai sandaran karena semua sangat lemah bahkan di antaranya adalah hadis-hadis yang palsu. Maka ini termasuk yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW dalam masalah ini karena itu berhubungan dengan eh, hal-hal e, yang menyangkut kemaslahatan yang dibolehkan dalam Islam. Demikian, nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang Anda berikan, Ustaz. Dan satu pertanyaan lagi dari pesan singkat sebelum kami angkat dari pendengar kita, Ustaz. Ada satu pertanyaan, Ustaz saya sering merasa malu dan risih ketika berjalan melewati laki-laki yang sedang berkumpul. Apakah ini merupakan sifat malu yang benar atau salah atau bagaimana kasih sikap saya jika melewati laki-laki yang berkumpul seperti itu Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, kalau ya maksudnya kalau yang bertanya ini dari akhwat ya perempuan ya. Nah, Ustaz. Nah. Ya. ya, kalau itu adalah sifat ah, ini maka ini sifat malu yang terpuji dan ini sifat malu yang benar. Ingat ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kisahnya Nabi Musa dengan apa ini uh, salah seorang putrinya Su'aib radhiyallahu apa ini alaihi alaihi wassalatu wassalam. Faja'atu ihdahuma tamsi ala istihya. Maka salah seorang dari putrinya datang kepadanya untuk mengundang ke rumahnya karena diperintahkan oleh orang tuanya. Berjalan dengan perasaan malu. Jadi malu sifatnya mereka, orang-orang yang mulia. Sifat-sifatnya wanita-wanita yang terjaga kehormatannya, dia malu ketika melewati kumpulan laki-laki yang bukan mahramnya. Ketika melewati laki-laki yang tidak halal baginya, maka dia malu. Dan ini merupakan sifat yang terpuji. Maka yang dilakukan adalah ketika kita malu ini harusnya kita berusaha sebisa mungkin menghindari kumpulan laki-laki tersebut. Entah mencari jalan yang meskipun mungkin agak jauh tapi uh, lebih selamat dari kerumunan tersebut. Atau berusaha untuk kalaupun terpaksa berjalan di situ ya dipercepat langkahnya. Dipercepat langkahnya atau yang jelas menutupi aurat dengan sempurna agar tidak terlihat apa ini e, diri kita di hadapan mereka dan jelas ini merupakan sifat malu yang sangat baik yang sangat terpuji yang semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kaum muslimin sifat malu yang baik, uh, yang benar uh, apa ini untuk kebaikan agama mereka. Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz dan selanjutnya kami angkat dari pendengar kita yang pertama Ustaz dengan Ummu Kaisa di Jatiasi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya Ustaz, di zaman sekarang ini eh, pakaiannya sangat minim sekali sehingga kita perempuan pun rasa risih dan malu untuk melihatnya. Tapi bagaimana sikap muslim yang baik apabila hanya melihat barang yang dia tawarkan eh, tapi eh, dengan jarak akan mendekat begitu. Mohon dijelaskan sikap yang baik yang bagaimana muslim yang melihat barang dagangannya itu dekat-dekat dengan penjual yang pakaiannya tidak se, tidak tidak islami lah pakaian ketat pendek mohon dijelaskan Ustaz yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustaz Uh, an, tadi awalnya kurang jelas ya awalnya Ustaz. Waktu ketika beli beli di mana itu tadi cepat nah, ulang untuk. Nah, Ustaz ya beliau bertanya ketika beliau berjalan-jalan di suatu tempat penjualan handphone saat di mana para penjajahnya adalah wanita-wanita yang menampakkan aurat dan sebagai wanita beliau merasa risih dengan keadaan seperti itu yaitu wanita-wanita yang menampakkan auratnya. Lalu pertanyaan beliau, kasih sikap seorang muslim apabila ingin membeli barang tersebut dan mendapati para pelayannya seperti itu? Saat silakan Ustaz. Iya. Tentu apa perasaan risih dan tadi yang disebutkan tadi adalah sifat malu yang terpuji sifat malu yang benar, dan itu menunjukkan ketidaksukaan kita terhadap perbuatan maksiat tersebut. Jelas ini merupakan sifat malu yang terpuji. Maka sikap kita, perbuatan seperti tadi adalah perbuatan maksiat. Perbuatan yang sangat melanggar agama. Oleh karena itu kita malu. Dan termasuk konsekuensi malunya kita adalah kalau kita bisa tegur mereka dengan cara yang baik kita lakukan. Kalau tidak mampu maka berusaha kita menghindari. Jangan sampai na'udzubillahimindalik, dalik Allah menurunkan apa ini apa akan terjadi sebab kita nanti juga akan terkena perbuatan maksiat tersebut. Misalnya kita tidak mampu mengingkarinya atau seolah-olah perbuatan kita membenarkan perbuatan tersebut, maka berusahalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu kita lakukan. Kalau terpaksa kita datang maka dipercepat kebutuhan kita untuk segera pergi, kemudian kita beristighfar kepada Allah karena kita tidak mampu mengingkari kemungkaran tersebut atau yang lebih bagus cari tempat lain yang lebih selamat yang lebih diminimalkan dari hal-hal tersebut. Cari tempat yang lebih selamat yang kita perkirakan lebih kurang e, kemungkarannya tadi untuk kita membeli di situ. Yang jelas kita berusaha semaksimal mungkin menghindarkan segala sesuatu yang akan e, nantinya kalau kita biarkan terus kita tidak berusaha mencegahnya, tidak berusaha menghindar istighfar kepada Allah, nanti khawatir lama kelamaan sifat risih kita atau malu kita yang terpuji tadi hilang. Karena kalau sudah terbiasa kita lihat nanti akan merasa biasa akhirnya hilang sifat sifat yang baik tadi NAM. NAM, kita akan angkat kembali dari pendengar kita dengan Umu Nisa di Tangerang. Naam. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nah, dengan penampakan aurat walaupun di kamar mandi. Ya, ya. Nah, bagaimana kalau uh, aurat dengan suami yang biasa me, apa, menginginkan mandi di kamar mandi bareng dengan suami istri. Mohon dijelaskan. Iya. Uh, dengan eh, otomatis dengan berkelanjang iya. Kemudian mengenai memakai apa uh, ayat yang mengatakan uh, pakai jilbab bercadar itu uh, untuk mudah dikenal. Tapi pembuktian kita di tempat-tempat pengajian, karena teman yang pakai cadar sudah pernah kenal, karena dia pakai cadar kita tidak mudah untuk mengenalnya. ya. sehingga kita sudah nggak mengenal dia lagi gitu kan senyumnya aja tidak kelihatan bagaimana itu iya. realisasinya ya. Ustaz iya. mohon penjelasan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustaz Ya, jazakallah khairan atas pertanyaan yang sangat bagus sekali dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita semua untuk mendapatkan kebaikan. Ya, pertanyaan yang sudah jawab tadi mengenai e, suami istri itu diperbolehkan bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha mengkisahkan kisah mandinya beliau dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga dalam keadaan tidak berpakaian. Maka ini diperbolehkan dan termasuk yang dikecualikan seperti yang saya sebutkan dalam hadis tadi. Ya, adapun pertanyaan kedua yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, "Dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dzain." Pertama, yang dimaksud dengan dikenal di sini maksudnya dikenal kesucian dirinya. Demikian disebutkan dalam, dalam oleh para ulama ahlu tafsir seperti uh, Syekh Abdul Rahman dalam Tafsir Karimir Rahman, Tafsir Saadi. Jadi maksudnya lebih mudah untuk dikenal kesuciannya, kehormatan dirinya, makanya diteruskan setelah itu fala yu'zain, maka dengan itu mereka tidak diganggu atau disakiti oleh orang-orang yang punya penyakit dalam dirinya. Dikenal dia sebagai wanita yang baik-baik, terjaga kehormatannya, maka tidak diganggu. Adapun uh, dengan peristiwa tadi orang yang pakai cadar malah nggak dikenal senyumnya nggak bisa kelihatan maka jawabannya ya kalau seandainya di kumpulan perempuan kan tidak perlu pakai cadar sebenarnya dilepas cadarnya di, di kumpulan kaum perempuan muslimah maka keliru kalau seandainya dia sudah di dalam kumpulan yang eh, eh, ibu-ibu saja dia tetap memakai cadarnya ataupun misalnya di kumpulan yang dia khawatir mungkin ada laki-laki yang tidak melihat wajahnya supaya tidak dilihat wajahnya Harusnya dia menegur orang-orang yang dikenalnya supaya tidak terkesan sombong atau terkesan menjadikan setelah pakai cadar dia tidak mau menegur orang lain. Maka ini jelas juga hal yang keliru yang jelas. Pengertian dikenal tadi adalah dikenal kesuciannya, kehormatan dirinya, terjaganya dia, pala yu'zaina sehingga dia tidak disakiti dan uh, yang terbaik adalah kita berusaha untuk yang sudah pakai cadar misalnya harusnya lebih mendekat kepada yang lain agar tidak mengesankan apa yang mereka lakukan ini adalah sebagai sesuatu yang justru menjauhkan dari dari yang lainnya. Nah, Nah, baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dengan pendengar kita dengan Abdul Aziz di eh, Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Silakan. Pertanyaan ketika kita mengetahui bahwa rahmat Allah itu lebih besar dari murkaannya, terkadang uh, kita malah uh, rasa malu kita malah jadi berkurang karena kita sering berpikir Allah Ghafurur Rahim gitu. Jadi bagaimana saran-saran kita supaya kita sama lu kita tetap uh, eh, bertabah meskipun Allah itu Ghafurur Rahim. Nah. Ya, itulah yang dikatakan oleh para ulama. Maksudnya kita berusaha untuk senantiasa menyeimbangkan dalam diri kita perasaan rojak, berharap, dan takut. Al-khawf harus seimbang dalam diri kita. Kalau kita melihat satu saat, kok dengan kita berharap kita semakin tertipu dan terlena dengan pengampunan Allah, kita harus tingkatkan rasa takut kita. Kita harus baca ayat-ayat Al-Quran yang berisi azab Allah, ancamannya Allah. Karena uh, meskipun Allah subhanahu wa ta'ala gofurur rahim, dia juga syadidul iqab. Maka siksaannya. Maka keras azabnya. Maka ini juga perlu kita pertimbangkan. Jadi kita juga melihat si apa ini sifat-sifat seperti ini atau ayat-ayat ancaman ketika kita merasakan Eh, dalam diri kita ada perasaan seperti terlena dengan dengan kenyataan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha luas rahmatnya. Kita perlu seimbangkan dengan cara seperti ini. Ayat-ayat ancaman kita baca dan kita pahami dengan benar, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari uh, sifat terlena tadi. Yang jelas itu tidak di, tidak dipahami demikian oleh orang-orang yang beriman sebelum kita. Mereka memahami ayat-ayat yang berisi, berisi apa ini kabar gembira seperti itu atau luasnya rahmat Allah eh, dengan uh, apa ini semakin malu kepada Allah yang demikian luas rahmatnya, besar kebaikannya, sementara kita kurang dalam menunaikan haknya, justru semakin meningkatkan rasa rasa malu mereka dan semakin membuat mereka banyak uh, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kurang menunaikan hak mereka dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, Ustaz. Terima kasih Ustaz dan selanjutnya kami angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat Ustaz. Ustaz mohon dijelaskan kembali tentang sifat malunya yang Allah miliki dengan tadi yang antum jelaskan tentang sifat malu yang dimiliki oleh manusia, di mana manusia itu mempunyai sifat malu apabila mereka meninggalkan perbuatan yang baik. Lalu bagaimana ke penjelasan tentang sifat malunya Allah? Mohon dijelaskan kembali Ustaz, silakan. Ya, tadi saya sudah jelaskan <clears throat> uh, <clears throat> ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala <clears throat> waktu menjabarkan setelah beliau menjelaskan bahwa sifat malu itu pada diri Allah Subhanahu wa taala jelas berbeda dengan sifat malu yang ada pada diri manusia. Bahkan beliau mengatakan ini adalah nau'un akhar la tudrikuhul afham wa la tukayyifuhul uqul. Sifat malu Allah itu adalah uh, sifat lain yang tidak bisa dipahami oleh pemikiran manusia dan tidak bisa dibagaimanakan oleh akal-akal mereka. Nah, dalam sifat uh, dalam uh, eh, kasidah nuniyah Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan tentang makna daripada sifat malu Allah Subhanahu wa taala itu beliau mengatakan huwal hayyu alladzi la yafdahu 'abdahu idza ma jahara al-'abdu bil isyan dia adalah yang maha pemalu yang tidak akan mempermalukan hambanya di dunia ketika hambanya itu berbuat maksiat terang-terangan. Oleh karena itu Syekh Muhammad Khalil Harrod ketika menjelaskan qasidah ini mengatakan bahwasanya uh, sifat makhluk Allah Subhanahu wa taala beda dengan sifatnya makhluk yaitu manusia biasanya kalau makhluk itu kan berubah si apa tagoyur ya, perubahan sikap atau dia merasa kecil hati karena khawatir aibnya atau keburukannya terungkap. Adapun sifat malunya Allah Subhanahu wa taala kata beliau adalah tarku ma la yatanasabu ma'a ti'ati rahmatihi wa kamali birrihi wa karamih meninggalkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kemahaluasan rahmatnya, serta kemahasempurnaan kebaikan dan kemuliaannya. Waktu saya tadi menjelaskan makna malu secara bahasa, kan saya sebutkan beberapa makna yang e, diterangkan oleh para ulama ahli bahasa, di antaranya apa yang sesuai dengan nam apa ini makna daripada nama Allah Subhanahu wa taala ini. Seperti sifat malu itu ada yang mengartikannya Ibnu Faris adalah bidul wakohah. Lawan dari sifat wakohah, yakni tebal muka, tidak tahu malu. Ibnu Faris juga apa ini apa Al-Fairuz Abadi menjelaskan sifat malu ini di antara maknanya. Jadi ada beberapa makna yang saya pilih, saya sengaja untuk saya sesuaikan dengan ini dengan pengertian malu yang yang yang akan dibahas tadi adalah al-hishmah ya, kesopanan yang tinggi, adab akhlak yang tinggi. Kemudian Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan hubungan dengan nama Allah ini yaitu kata beliau At-tariku li jami'i sayyi'at wal fa'ilu jami' li jami'il hasanat. Yang meninggalkan semua keburukan dan melakukan semua kebaikan. Jadi kita ambil pengertian yang ini dari sifat malu Allah Subhanahu wa taala karena itu sesuai dengan kebesaran dan keagungannya dan demikian yang diterangkan oleh para ulama tentang makna sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz dan selanjutnya kembali kami angkat Pendek pesan singkat, Ustadz tadi Ustadz menjelaskan bahwasannya seorang laki, suami boleh menampakkan awat depan istri dan juga sebaliknya. Lalu bagaimanakah jika seorang ibu atau seorang ayah di hadapan anak-anak yang masih kecil, di mana ada fenomena di tengah-tengah kami, seorang ibu yang bertelanjang di hadapan anak-anaknya, walaupun dalam usia yang masih kecil seperti usia 2 tahun, 3 tahun, yang belum balik, apakah ini dibenarkan dan diperbolehkan Ustaz Silakan Ustadz. Ya, uh, jawabannya jelas ini tidak diperbolehkan. Meskipun anak-anak tersebut masih berusia belum balik, tapi <clears throat> bertelanjang dengan telanjang yang tidak berpakaian sama sekali ini tidak diperbolehkan. Kita ketahui para ulama membagi aurat itu ada menjadi dua bagian ya. Ada aurat yang ringan, ada yang berat. Ya, ada aurat yang ringan, ada aurat yang berat. Ya, jelas kalau aurat secara keseluruhan tidak boleh ditampakkan di depan yang bukan mahram gitu ya. Adapun di depan mahram itu uh, aurat yang berat yaitu yang disebutkan oleh para ulama uh, al-qubul wa dubur ya, uh, kemaluan dan dubur ya dan uh, bokong ya. Itu di, dikatakan oleh para ulama tidak boleh ditampakkan kepada siapapun kecuali kepada suaminya. Bagi seorang wanita. <clears throat> Apa ini yang terletak di antara uh, pusar sampai sampai lututnya. Ini sebaiknya ya, di, di, di, dijaga, jangan sampai ditampakkan kecuali di depan suaminya. Adapun untuk anak kecil meskipun tidak sampai pada tingkatan berdosa karena mereka belum paham aurat tapi tidak boleh membiasakan mereka dalam hal seperti ini karena itu akan e, merupakan bertentangan dengan sifat malu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih tadi Allahu ahaku ayustahya minhu sampai dalam keadaan sendirian pun Rasulullah SAW mengatakan Allahu ahaku ayustahya minhu minan nas Allah lebih berhak untuk kita malu kepadanya dibandingkan manusia ini termasuk anjuran Makanya orang yang mandi sendirian itu dianjurkan dia tidak menutup membuka auratnya sama sekali, memakai kain misalnya atau kemudian dia mandi. Itu lebih bagus dan lebih lebih terpuji meskipun ini tidak wajib hukumnya. Maka perbuatan seperti tadi dilarang oleh para ulama. Bahkan para ulama mengatakan bayi saja yang masih bayi itu ketika apa ini dua orang suami istri ingin berhubungan suami istri kalau dia punya bayi maka hendaknya bayinya dihindarkan agar tidak melihat perbuatan tersebut karena ini termasuk sifat konsekuensi daripada sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Ustaz, terima kasih Ustaz dan selanjutnya kembali kami angkat dari pendengar kita Ustaz dengan Bapak Rahman di Bekasi. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Saya mau nanya batasan e, boleh telanjang dalam rumah itu. Apakah di kamar saja atau di ruang tamu atau di, kamar mandi. Kemudian e, saya kan namanya Rahman. Boleh nggak dipakai terus nama tersebut. Iya. Ya, itu aja. Iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, untuk pertanyaan kedua tadi baru saya mau ingatkan. Baru saya mau ingatkan, mau saya hmm. mau sebutkan, hmm. jangan pakai nama Rahman, jadi Abdurrahman itu nggak diperbolehkan. Karena Rahman sudah pernah kita kaji, termasuk nama-nama yang khusus bagi Allah. Nama-nama yang hanya pantas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan jangan pakai Rahman, jadi pakai Abdurrahman. Sebaiknya dipakai dan di, di, dikenalkan sama orang bahwa Bapak saat ini minta dipanggil dengan Abdurrahman karena itu yang lebih sesuai dengan uh, pemahaman tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang pertama tadi itu yang penting kita yakin tidak dilihat orang. Waktu dalam pertanyaan yang disampaikan oleh Muawiyah bin Haidah radhiyallahu taala anhu ini kan ingkana ihdahuna khalian wahdahu. Bagaimana kalau salah seorang dari kami sendirian, tidak ada yang melihat. Jadi baik di kamar, di ruang tamu yang jelas kita eh, kemungkinan tidak dilihat orang maka hukumnya seperti tadi. Jadi diperbolehkan meskipun yang lebih utama adalah untuk uh, tidak tidak bertelanjang sama sekali dengan menutup uh, dengan menutup aurat. enam. Nah, Ustaz. Kita angkat kembali Ustaz dari pesan singkat. Ustaz, apakah um, telepon dengan lawan jenis yang akan menjadi suaminya dan di mana dia sudah melamarnya merupakan dari hilangnya sifat malu dan bagaimanakah sikapnya sik, seharusnya sikap para wanita dengan calon suaminya dan bolehkah berkomunikasi melalui telepon atau SMS Ustaz? Silakan Ustaz. Ya ini perbuatan yang termasuk dilarang oleh para ulama dan diingatkan tentang keburukannya karena justru fitnah yang yang akan timbul lebih besar. Apalagi dia sudah kenal, sudah hitbah, sudah saling melihat, sudah tinggal tunggu waktu pernikahan, mereka tetap belum halal, belum belum menjadi suami istri. Justru fitnahnya lebih besar dan godaannya lebih besar untuk menimbulkan fitnah nantinya. Maka ini jelas termasuk sifat eh, hilangnya sifat malu kalau sampai berhubungan, kemudian telepon, SMS sampai menimbulkan fitnah ini jelas dilarang dalam agama. Kalau terpaksa terpaksa maka uh, secukupnya dan tidak perlu sebenarnya cukup dengan perantara atau orang tuanya misalnya atau ada kalau terpaksa juga tanpa or lewat orang tua maka lewat teman kita yang punya apa ini yang sudah berkeluarga untuk disampaikan istrinya menyampaikan kepada ahwat tersebut atau sebaliknya suaminya menyampaikan kepada ikhwan tersebut maka ini cara untuk menjaga sifat malu dalam diri kita maka segala sesuatu yang dimulai dengan keburukan, naudzubillah min dzalik nanti dikhawatirkan akan berakhir buruk. Tapi kalau kita mulainya dengan kebaikan, maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberkainya dan memberikan kebaikan dalam rumah tangganya nantinya insya Allah. Nah Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya kami angkat kembali dari pendengar kita Ustaz. Ya, nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Dengan siapa Pak dan di mana Pak? Mohon maaf. Hidayat di Depok. Iya, silakan Pak. Pak, uh, eh, Ustaz saya mau tanya, kalau misalkan uh, antara laki dengan laki, biasanya kalau misalnya kita di camp atau semacam uh, pelatihan-pelatihan, kadang-kadang mandi bersama begitu seperti itu, apakah bisa diperbolehkan antara laki dengan laki untuk melihat saling melihat aurat begitu? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Jelas nah, ini tidak diperbolehkan, bahkan dilarang keras dalam agama laki-laki di depan laki-laki yang, yang lainnya itu punya aurat batasan aurat yang besar yang tidak boleh dilihat punya batasan aurat yang tidak boleh dilihat yaitu antara uh, lutut apa antara paha sampai apa lutut sampai sampai pusarnya tidak boleh dilihat sama sekali itu harus ditutup harus ditutup bagian pusat sampai sampai lututnya itu ditutup dan tidak boleh ditampakkan meskipun mandi bersama sama laki tidak boleh karena itu fitnahnya besar sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini hanya mengecualikan ihfad alaika aurataka illa min zaujatik wa ma malakat yaminuk ya jagalah auratmu kecuali dari istrimu jadi suami istri saja yang bisa melak yang yang saling melihat aurat yang besar itu maka ini dijaga jangan sampai ditampakkan dan hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak hilang sifat malu dalam dalam diri kita. Nah, nah Ustaz. Mungkin kita angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz dari pesan singkat Ustaz. Ustaz, bagaimanakah jika seseorang yang wanita yang memakai jilbab atau memakai cadar dia menggunakannya karena adanya eh, catatan dalam tubuhnya eh, apakah hal ini dibenarkan dan bagian dari realisasi dalam sifat malunya saat silakan Ustaz ya <clears throat> eh, kalau karena ada cacat dalam tubuhnya maka hendaknya dia mengikhlaskan niatnya merubah niatnya bahwa dia melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena cacat itu semata-mata sehingga kalau Ketika tidak ada maka dia akan membuka, maka ini jelas tidak dibenarkan. Maka perbuatan dia benar, dan mudah-mudahan itu merupakan proses untuk dia e, benar-benar uh, menutup auratnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang dia berusaha memperbaiki niatnya, meluruskan niatnya, memakai penutup tersebut karena benar-benar melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya dari semua keburukan insya Allah. Nah Ustaz, terima kasih banyak atas jawaban yang telah Antum berikan Ustaz. Dan di akhir perjumpaan ini mungkin ada yang antum ingin sampaikan untuk para pendengar sebagai penutup dan kesimpulan. Silakan Ustaz. Ya, kesimpulannya apa ini sebagaimana yang kita telah bahas tadi dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayy yang Maha Pemalu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala eh, Rasulullah SAW bersabda Inna Allah hayyun sitir yuhibbul haya'a Sitir Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu dan Maha menutupi. Dia menyukai sifat pemalu dan sifat menutupi aurat. Maka oleh karena itu, hendaknya kita pupuk sifat ini dalam diri kita dengan semakin mengenal kemuliaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjalankan hal-hal yang dianjurkan dalam syariatnya, diperintahkan dan dianjurkan dalam syariatnya tentang cara menjaga sifat malu dalam diri kita, menutup aurat kita yang lahir maupun yang batin, karena aurat manusia itu bukan cuma yang lahir saja, aurat yang lahir ditutupi dengan dengan pakaian yang menutupi aurat, adapun aurat batin kita, hati kita, kekurangan-kekurangannya ditutupi, ditutupi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat serta kembali kepadanya. Maka demikian semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk mencapai kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Ya. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz atas segala kesempatan dan waktu yang telah Antum berikan dan juga jawaban-jawaban yang telah Antum sampaikan kepada para pendengar semua. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Antum Ustaz. Dan selain ini kami akan putus hubungan dengan Antum Ustaz Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.